Bismillah, innalhamdalillah hamdan kathiran tayiban mubarakan fih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 6 April 2021 bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Ilmi Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salat Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih, pembahasan tentang salat tarawih dan salat witernya. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan sesi ketujuh dan kita masuk kepada permasalahan yang paling banyak dipertanyakan oleh ikhwah. Salat tarawih itu berapa rokaah? 11 rokaat ataupun 23 rokaah. Dan di bab yang ke-6 pun yang telah kita lewati termasuk dari permasalahan salat tarawih yang paling banyak dipertanyakan. Salat tarawih itu afdol di masjid berjamaah ataupun di rumah. Karena dia sunnah. Maka sebelum kita masuk kepada sesi yang ketujuh dalam permasalahan berapa jumlah rokaah yang rojeh. Maka seperti biasa ba'dal maghrib kita memberikan kesempatan kepada ikhwanuna untuk memberikan khutbah singkat latihan ceramah. Maka pada kesempatan malam ini giliran Abu Nasr dari Solo dipersilahkan barakallahu fikum.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 Yang mana hadis ini disampaikan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sebagaimana beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami duduk bersama, suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun. Maka datang kepada kami seorang laki-laki. Jadidu bayadi siap. Putih bersih bajunya. Syadidu sawadi sa'ir. Hitam legam rambutnya. La yura alaihi asar safar. Dan tidak ada terlihat tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rif minna ahadun. Dan tidaklah diketahui. Dan tidak dikenal dari kalangan kami seorang seorang pun. Hatta kemudian jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia meletakkan kedua lututnya di hadapan dua lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Qala kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam, Islam adalah an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas Salat dan kamu mendirikan salat Waktu tu'tiyaz zakah dan kamu menunaikan zakat wa tasumar ramadan dan kamu berpuasa ramadan wa tahujjal baita istata'ta ilahi sabil dan kamu berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup menjalankannya Kala. kemudian orang itu berkata sadaqta kamu benar Kala. maka Umar berkata Fa'ajibna lahu dan kami heran atasnya yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu. Dan dia membenarkan. Qala, kemudian dia dia berkata, akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku mengenai iman. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, al-iman, iman adalah antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada malaikatnya wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan hari akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri dan kamu beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk qala kemudian qala sadaqta kamu benar qala fakbirni 'anil ihsan kemudian orang itu berkata kabarkanlah kepada kepadaku mengenai ihsan qala Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallah anta'budallaha ka'annaka tarahu." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak sanggup melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Qala, kemudian orang itu berkata, "Akhbirni 'anil sa'ah." kabarkanlah kepadaku mengenai hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Bukankah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya? Qala, maka dia orang itu berkata, Akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku mengenai tanda-tandanya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An <clears throat> an talidal an talidal ammata rabbataha." Kamu akan menemui seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufata urata allata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat pengembala-pengembala kambing yang bertelanjang kaki bertelanjang dada wal alah wal alah ay fakra yang fakir yatatawaluna fil bunyan mereka berlomba-lomba meninggikan batu, uh, bangunannya thumma talaka kemudian orang itu berlalu falabis malian kemudian aku diam eh, sejenak qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku ya Umar Wahai Umar, atadri man Israel? Siap, tahukah engkau siapa yang bertanya yang yang bertanya tadi? Qala qultu dan aku katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Hmm. <clears throat> Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari dua jalur. Yang pertama dari Abu Khaisamah Zuhair ibnu Harb dari Waqi' dari Kamsam eh, dari Kahsam Kahmas an Abdullah Buraidah an Yahya ibn Ya'mar an Abdullah ibn Umar al Abdullah ibn Umar dan dari Umar bin Khattab dan dari jalur yang kedua yaitu dari Abdullah ibnu Mu'az ibnu Ambar Ambari dari bapaknya Muaz bin Muaz al-Ambar dari Kams dari Kahmash dari Abdullah ibnu Buraidah dari Abdullah ibnu Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, dari Abdullah bin Umar, dan dari Umar bin Khattab. Dari hadis ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para sahabat dulu, mereka selalu berkumpul bersama Rasulullah SAW. Yang mana kita sebagai pengikut salaf, sebagai pengikut salaf, lebih utama berkumpul bersama orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak berada di, sekitar kita. Kemudian dari hadis tersebut bisa diambil faedah ketika kita mendatangi majelis taklim, kita mendatanginya dengan rapi. Sebagaimana Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dengan memakai baju yang yang putih bersih dan rambut yang hitam legam. Kemudian ada ketika mendatangi taklim yaitu du adab duduk yaitu ketika Jibril datang dengan meletakkan kedua lututnya di hadapan dua eh, lutut Rasulullah kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas pahanya dan memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian faedah dari hadis ini adalah urutan dari Islam yaitu Islam iman dan ihsan kemudian juga dari hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian dari hadis ini pula diambil faedah. Seseorang yang mengetahui boleh bertanya kepada orang yang berilmu supaya orang lain mendapatkan faedah dari pertanyaannya tersebut. Dan faedah yang lain juga yang bisa diambil dari hadis ini yaitu ketika kita ditanya mengenai sesuatu dan kita tidak tahu jawabannya, maka katakanlah Allahu a'lam. Itu ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wabarakallahu fi ilmikum. InsyaAllah hari esok giliran siapa? Bapak-bapak yang lain. <laughs> Abu Ihsan, Abu Yazid, atau Ihsan. Biar datang ke sini lah. Bisa, besok, apa kapan? Kapan ada waktu ke sini? Jadi besok entum. <laughs> Belum. Pokoknya kalau datang ke sini berarti langsung entum ya. <laughs> biar semangat datang ke sini. Tapi berarti besok kembali kepada urutan seperti semula. Jazakumullahu khair Allah ibarik fik. Beginilah kita bertahun alal birri wa taqwa. Kita dulu ingat waktu di Ma'rib belajar dengan Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Kita disuruh khitobah. Bahkan saya dijadwalkan khutbah Jum'ah. Maka saya di Yaman khutbah Jum'ah di Ma'rib, di Damaj tempat Syekh Mukbil sendiri khutbah Jum'ah. Kita kembali kepada permasalahan bismillah permasalahan di sesi ketujuh ini yang berhubungan dengan sholat tarawih adalah permasalahan yang banyak dipermasalahkan oleh kaum muslimin di seantero dunia. Mana yang rajih dalam permasalahan sholat tarawih 11 rakaat ataupun lebih dari itu sampai kepada 23 rakaat. Maka ketahuilah ya ibadallah dalam permasalahan rokaat jumlah dari rokaat kita sholat tarawih telah terjadi ikhtilaf di karangan para, para ulama. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan sholat tarawih itu 20 rokaah Kemudian ditambah witer. Baik witernya satu menjadi dua satu atau witernya tiga menjadi dua puluh tiga. Maka ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari para ulama terdahulu seperti Sufyan Atsauri dan juga Abu Hanifah dan juga Asy-Syafi'i dan juga Malik Ibnu Anas bahkan Imam Malik mengatakan boleh sita wasalatun 36. Maka inilah pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan boleh dari 11 rakaat namun batasannya pun berbeda-beda, ada yang 21 karena witirnya 1, ada yang 23 karena witirnya 3, 20 ditambah 3, ada yang 36 ditambah 1 menjadi 37 seperti itu. Alhasil ini pendapat jumhur ulama bahwa sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat. Maka ini adalah pendapat dari jumhur ulama dan mereka terjadi ikhtilaf kapan secara ataupun berapa secara detailnya. Seperti yang kami sebutkan. Maka ini khilaf yang pertama. Mereka mengatakan boleh lebih dari 11. Lalu berapa lebih dari sebelasnya? Pokoknya lebih. Bisa dua dua satu, tiga, tiga puluh tujuh, dan sebagainya. Seperti dinaskan oleh para ulama di dalam kutub-kutub mereka. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak lebih dari sebelas rokaat. Namun ditolerir, jika lebih pun ditambah dua rokaat menjadi 11 rakaat ditambah 2 menjadi 13 rakaat maka ini ucapan yang kedua dan ucapan yang kedua ini adalah ucapan Imam Malik itu sendiri kalau tadi yang mengatakan 37 itu Malikiyah mengikut Imam Malik maka di sini berkesendirian Imam Malik mengatakan Sholat tarawih itu 11 rakaat. Dan diikuti oleh Abu Bakar Ibnul Arabi yang menolong madhab Imam Malik dalam permasalahan jumlah 11 rakaat tidak boleh lebih. Kalau kurang ya boleh saja. Bisa jadi 8 rakaat ditambah satu witir menjadi 9 misalnya. Boleh. Yang jelas kalau ingin optimal jumlah yang optimal yang pas tidak boleh lebih 11 dan boleh ditambah dua rokaah seperti nanti akan kita bahas. Maka inilah pendapat dari para ulama yang ma'ruf. Sehingga di mana-mana kita berada, baik di Yaman, baik di Saudi, ya, baik di negeri kita di Indonesia, betapa banyak dari masjid-masjid di sekeliling kita ada yang 23, dan di masjid kita misalnya sebelas dan sebagainya. Khilaf ini di mana-mana ada. Namun dalam permasalahan khilaf yang menjadi perkara yang paling penting adalah pertama kita mengikuti dalil. Ini dia cukup. Jika kita mengikuti dalil, kita pergi ke Saudiyah. para ulama di Saudiyah melaksanakan misalnya apa yang tidak sesuai dengan dalil kita, maka wala laumatala imin. Jangan takut dari celaan dan cemoohan orang lain. Kemudian kita pergi ke Yaman. Kebanyakan di Yaman ahli sunnah mengikuti madhab Imam Mukbil. Karena dia dijadikan oleh Allah seperti permata di Yaman. Maka kelompok ahli sunnah kebanyakan mengambil fikihnya. Dan ini bukan isapan jempol. Bahkan diakui keimamannya oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Baz. Dikatakan hada imam. Imam Mukbil itu imam. Dan begitu pun Syekh Ibnu Utaimin. di saat ditanya bagaimana ya Syekh aku belajar kepada Al-Wadi'i di Yaman, hada imam. Maka madhab dan pendapatnya kebanyakan diikuti di Yaman. Dan Allah bukakan bagi dia murid-murid yang banyak, sekitar 5.000 kita dulu belajar di sana. Setiap orang-orang yang mustafid, yang belajar dengan dia, mendapatkan ilmu, membuka pondok pesantren di Yaman. Sehingga di Yaman pun dari murid-muridnya yang mengamalkan pendapatnya, fikihnya, madhabnya, itu banyak. Di zaman sekarang ini. Dari murid-muridnya Imam Mukbil banyak. Dan begitu pun kita di sini, di Indonesia Bahkan ma'had kita bernama Imam Mukbil Al-Wadi'i. Maka kesimpulannya dalam khilaf permasalahan seperti ini dimanapun kalian berada jangan takut dan jangan bingung selama kalian dengan dalil maka cukuplah dan jangan takut meskipun engkau sendirian dan kamu mendapati dalil Al-Quran ataupun sunnah maka peganglah dengan gigi geraham kalian. Kalian akan selamat. Adapun bagi mereka yang hanya mengikuti kuantiti, jumlah yang banyak tapi tanpa dalil, maka jumlah yang banyak ini seakan-akan memang menipu. Maka jika antum melihat kelompok ahlul bid'ah yang melaksanakan kebid'ahan dengan as-sufiyah, dengan asyiyah ataupun mereka yang membuat bom bunuh diri dari khawarij, yang cabangnya banyak ikhwanil muslimin dan yang radikal dari ISIS dan sebagainya pemikirannya sama. Antum lihat mereka banyak ataupun jamaah tabli, terutama di Damasraya, Blok E dan sebagainya banyak. Maka mereka melihat dalam keadaan kebenaran. Dan mereka merasa tenang dalam kebidahan mereka. Kenapa? Jika kita tanya mana dalil demikian, bahwa kalian mengatakan khuruj 40 hari itu sudah mencapai tingkatan yang bagaimana? Mana dalilnya? Kita khuruj alhamdulillah belajar tiap hari. Kalian hanya 40 hari sudah mencapai tingkat apa? Mana dalilnya? Mereka merasa aman dan tentram dari kebidahan mereka karena mereka melihat the wrong path, jalan yang salah itu banyak. Mereka melihat quantity, bukan quality. Namun ahlu sunnah di mana-mana selalu sedikit. Dimanapun dia berada, anytime, anywhere, maka jumlahnya sedikit dan syaitan juga masuk di antara kita ada yang khilaf, tersinggung, tersungging dari ucapan, akhirnya jadi permusuhan ataupun permasalahan pribadi dibawa kepada manhad akhirnya saling mentahdir. Itu sudah pekerjaan syaitan, tahris bainahum. Karena syaitan mempunyai plan A Apa plan A plan pertama? plan A maksudnya A in English A. Plan A adalah membuat manusia melaksanakan kesyirikan seperti di hadis Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah, "Inna Allah inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin at tahris bainakum." Bahwa iblis syaitan telah putus asa untuk kembali disembah seperti zaman dulu, di zaman jahiliyah disembah iblis itu. Sekarang tidak bisa lagi. Putus asa iblis. Namun apa? Mempunyai plan B. Rencana kedua apa? At-tahris bainahum. Membuat perpecahan di antara mereka. Sesama ahli sunnah terutama kita lihat. Tersinggung sedikit, musuhan. Ataupun berbeda pendapat dalam permasalahan fikih seperti sekarang ini, musuhan. Ataupun rebutan murid. Muridnya pindah ke sini, musuhan. Kembalikan ataupun dibuang ke negeri antah berantah. Alhasil seperti itu keadaannya. Maka seharusnya kita yang sedikit ini saling merangkul. Tapi ini sunnah sunatullah Berkata syaitan, wala, berkata Nabi, walakin at-tahris bainakum. Maka plan B dia lakukan oleh iblis, ya sudah. Aku tidak bisa disembah, tapi aku akan menghancurkan ukhuwah mereka. Sehingga mereka saling bermusuhan di dalam dakwah yang hak itu. Maka dakwah halus sunnah selalu sedikit, anytime, anywhere. Namun dakwah kepada kebid'ahan ataupun dakwah kepada kelompok-kelompok yang memang sesat, maka bergelimang dengan harta, tahta, dan wanita yang banyak sekali. Kenapa? Karena memang padanya syaiton. Oh, ah, awas. Ustaz ini mengatakan berarti kelompok-kelompok kita ada syaitannya. Naam. Bukan saya yang bicara. Nabi. Seperti di dalam hadis iftirakul ummah. Dan juga di dalam ayat Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Maka hati-hati ini adalah jalan yang lurus dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalian akan tersesat ditafsirkan oleh Nabi Muhammad di saat menggaris garis besar di tanah kemudian menggaris garis garis garis kecil di kanan dan di kiri seperti tulang ikan maka dikatakan ini jalan yang lurus. Ini jalan ahli sunnah. Dan ini jalan-jalan yang sesat. Fa'ina syaiton yadu'u ilaiha. Karena setiap jalan-jalan sesat dari kelompok-kelompok sesat itu. Syaiton mengajak kepadanya. Maka ini dia kenapa kok kelompok-kelompok bid'ah selalu ramai. Banyak uang. Pembangunan masjid lancar. Bla bla bla. Dakwah halus sunnah berkembang sedikit. Perang di antara mereka. Berkembang sedikit dijarah. Berkembang sedikit, dikucilkan. Jangan duduk dengannya, bla bla bla. Seperti itu keadaannya karena tadi plan B, syaiton, tahris, bainahum. Kita kembali kepada masalah. Dalam permasalahan, khilaf di sini, maka diharapkan khilaf yang tanawu. Selama kalian mempunyai dalil, maka kalian dalam keadaan aman, karena dengan dalil itu adalah hujah. Maka aman dari apa? Dari kesalahan dan kesesatan dan dari taklid. Dari hanya mengikuti jumlah yang banyak. Maka di sini kesimpulannya, seperti kami bilang tadi, selama seseorang mempunyai dalil, la tahof wa la tahzan wa inkun tawahda. Jangan sedih. Jangan merasa justru salah karena kamu sendirian tidak. Maka selama kamu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, Sesuai pemahaman salafus saleh, meskipun sendirian dan sedikit, maka yakinlah kamu dalam keadaan kejayaan meskipun jumlah kamu sedikit. Adapun kelompok-kelompok yang salah dan sesat dan kebanyakan taklid tidak mempunyai ilmu, mereka bisa jadi banyak dan mereka bahagia dalam kuantiti. Kenapa? Karena mereka merasa tentram dengan jumlah yang banyak. Maka itulah keadaan wrong path. Jika ditanya mana dalil demikian, ah nggak tahu. Tapi kenapa kamu kok mengikuti kelompok itu? Banyak. Lihat. Menandakan bahwa ini adalah kelompok yang benar. Al-ibrah bidalil walaysa ibrah bil kathir. Maka ibrah itu dengan memegang dalil bukan mengikuti jumlah yang banyak tanpa dia tahu apa dalilnya. Maka kembali kepada permasalahan dalam permasalahan khilaf tentang permasalahan sholat tarawih intinya adalah sunnah. Sehingga permasalahan sunnah ini 11 rakaat ataupun 23 khilaf di sini khilaf yang tanawu maknanya khilaf yang boleh kita bertoleransi sehingga kita melihat kepada saudara-saudara kita yang lebih dari 11 rakaat seperti 23 ada yang 21 maka kita katakan kepada mereka toleransi karena perkaranya pun sunnah bukan masalah yang wajib atau masalah yang bid'ah tapi masalahnya masalah perkara yang mana yang rajih dari pendalilan. Karena mereka pun mempunyai dalil meskipun marjuh, tapi mempunyai dalil. Meskipun dalilnya tidak kuat, tetapi mereka mengatakan ini dalil kami. Maka mana yang rajih setelah kami sebutkan pendapat jumhur ulama mengatakan 23, 21 yang jelas lebih dari 11 dan pendapat Imam Malik berkesendirian maka Imam Malik jabal, bagaikan gunung Semeru yang kukuh. Meskipun diselisihi oleh jumhur ulama, namun dia tetap dengan pendiriannya selama dia mempunyai hujah. Seperti itulah kita hidup dalam permasalahan beragama ini. La takhafu imin, tidak takut dengan gunjingan manusia dan jumlah yang banyak yang ada di antara kita dari jalan yang rongpet, dari jalan yang salah. Maka pendalilan, ya pendalilan dari Kedua pendapat akan disebutkan. Namun pertama mana yang rojeh. Yang rojeh menurut pembicara di sini adalah pendapat Imam Malik. Maka Imam Malik di sini pendalilannya sekarang kita menyebutkan pendalilan yang tidak lebih dari 11 rakaat. Pertama, kita mengetahui bahwa sholat tarawih dia asalnya adalah sholat malam telah dibahas di pelajaran pertama. Menggugah persepsi kebanyakan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mengatakan sholat tarawih sholat yang lain. Sholat malam sholat yang lain. Jadi sholat tahajud lain, sholat tarawih lain. Maka ini tidak mendekati kepada kebenaran. Justru sholat tarawih dialah sholat malam. Namun dipopularkan dengan nama tarawih karena Nabi dulu melaksanakannya tiga hari lebih populer lagi mengikuti sunnah adalah dengan qiyamu Ramadan. Seperti di dalam hadis hadis yang kita lalui. Pertama hadis mutafakun alih dari Abi Hurairah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, gufirullahu lahu ma taqaddama Barang siapa yang melaksanakan menghidupkan di malam Ramadan dengan sholat malam, maka dia diampuni dosanya disebutkan man qoma Ramadan. Maka kiamu Ramadan. Ini istilah yang lebih mendekati kepada lafad-lafad hadis daripada tarawih. Maka tarawih hanya sekedar istilah dari pukoha untuk membedakan dia sholat di bulan Ramadan dinamakan tarawih ataupun kiamu Ramadan. Dan begitu pun di hadis man Di hadis man tuhu Hah? Amr ibnu Murrah al-Juhani. Di mana seorang datang kepada Nabi ya Rasulullah bagaimana keadaanku jika aku bersyahadat dan melaksanakan sholat lima waktu. Wa adaitu zakah wa sumtu marada ramadan wa kumtuhu. Idan anta minas wa syuhada. Maka bagaimana kedudukanku kata orang itu ya Rasulullah jika aku melaksanakan syahadat membayar zakat dan melaksanakan sholat lima waktu dan melaksanakan puasa Ramadan Wa kumtuhu dan aku qiyamul lail. Maknanya qiyamu Ramadan. tuhu domirhu kembali kepada Ramadan. Membangun malam Ramadan. Maknanya tarawih. Maka kedudukan kamu kata Nabi bagaikan as-siddiqin dan as-suhada. Dan tingkatan as-siddiqin was-suhada. As-siddiqin was-suhada. Di bawah dari kedudukan para ambiya. Tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya. Kalimat salat tarawih ataupun kiamu Ramadan, maka semuanya sama dari kiamu lain. Mana dalil pendalilan seperti di hadis yang kemarin kita bahas? Di hadis qiyamul lail, ingat hadis siapa? Hmm? Bahwa Nabi melaksanakan qiyamul lail. Maknanya sholat tarawih. Ada yang ingat? Di hadis yang disebutkan bahwa itu adalah qiyamul lail, maka qiyamul lail dan kia Ramadan dia adalah sama. Namun istilah kia Ramadan diidofahkan kepada Ramadan khusus dilakukan dan prakteknya dilakukan oleh Nabi di tiga malam. Di sepuluh malam terakhir di Ramadan. Seperti di hadis yang telah kita lewati dari berbagai sahabat di mana disebutkan di malam di hadis Abidar di malam yang ke-23, 25 ke 27. Setelah itu Nabi meninggalkan sholat tarawih. Dikarenakan khasitu antuf ridho alaikum. Ditakutkan akan diwajibkan kepada kalian. Maka dari sini kita mengingatkan bahwa asal sholat malam adalah sholat tarawih. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan, ayo kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian setelah itu di pertengahan malam ayo kita melaksanakan sholat kiamulai. Maka di sini yang kita katakan dengan sebutan ini kiamu tarawih, qiyamul ramadan, ini kiamulail, di situ perlu dipertanyakan. Kok dibedakan? Padahal intinya sama. Alhasil kita kembali kepada pendalilan hadis yang dijadikan istidlal Imam Malik. Pertama hadis yang maskur dari Aisyah yang mana hadis ini mutafakun alaih. Disebutkan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lain. Bahwa Nabi sholat malam, lihat pendalilannya sholat tarawih dengan sholat malam. Bahwa Nabi sholat malam ihda asrata rokaah Melaksanakan sholat malam itu sebelas rokaah Fa tala al fajr sholat rakaatain khafifatain. Tumat toja'a ala sikihi al aiman hatta Yaji al-muadzin fayu'adzinu. Kemudian Nabi setelah melaksanakan sebelas rakaat dan dohirnya di sini adan, maka Nabi melaksanakan sholat dua rakaat yang ringan. Dua rakaat qoblal fajr. Ini tafsir sebagian ulama. Maka menunggu beberapa waktu sampai kaum muslimin berkumpul dan sebagainya. Kemudian Nabi melaksanakan sholat fajr. Al-muadzin fayu'adzinahu. Kemudian muadzin membangunkan iqamati sholat. Maka di sini dari segi pengamalan saja. Nabi sholat malam 11 rakaat. Tidak disebutkan 23, 21. Ini dari hadis tentang sholat malam. Dan datang dari Abu Salamah Ibni Abdurrahman lebih detail lagi. Yang hadis ini mutafakun alaih. Bahwa sahabat eh, bahwa tabi'i Abu Salamah Ibni Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kaifa kanat salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana dulu salat Nabi di Ramadan? Di sini pertanyaannya salat malam namun di bulan Ramadan. Seperti tadi kami sebutkan, maknanya tarawih ataupun salat malam itu sama. Bagaimana salat malam di bulan Ramadan khusus wahai Umil Mukminin Aisyah? Salat dikatakan oleh Aisyah, maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'ah. Bahwa Nabi tidak lebih menambah dari salatnya baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Nah, ini menjadi pendalilan juga bahwa salat tarawih dengan salat malam itu sama. Namun di sini dibedakan di bulan Ramadan karena ada sunnah man qoma Ramadan imanan wahtisaban di hadis Abi Hurairah bahwa menghidupkan di malam-malam Ramadan di sini lebih utama dan para fuqaha menyebutnya salat tarawih. Maka di sini disebutkan oleh Aisyah dengan jelas bahwa Nabi tidak menambah di salat malamnya baik di Ramadan ataupun salat malam di bulan Sya'ban seperti sekarang tidak lebih dari 11 rakaat. Maka ini hadis dari Aisyah. Dari dua hadis menceritakan pertama kebiasaan Nabi sholat malam 11 rakaat. Dan juga di saat ditanya oleh Abu Salamah ibni Abdurrahman, khusus di bulan Ramadan wahai umil mukminin berapa rakaat? Tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan bukan Ramadan. Maka di sini menjadi pendalilan bagi pendapat Imam Malik bahwa Aisyah radhiyallahu anha yang paling banyak mengetahui dari sahabi-sahabi yang lain karena dia istrinya banyak duduk Nabi terutama di malam-malamnya di saat menghidupkan sunah-sunah malam bersama istrinya terutama. Adapun dengan para sahabat kadang-kadang mungkin di jihad, di kemahnya, di saat peperangan. Namun di malam-malam biasa dengan Aisyah terutama istri Nabi yang paling dicintai. Maka Aisyah di sini meriwayatkan hadis yang dia lebih mengetahui. Bahkan menyebutkan tidak ditambah. Menandakan dia mempunyai ziyadah ilmu. Maka ini wajah pendalilannya. Bahwa Aisyah mengatakan tidak lebih. Dan Aisyah di sini fakihah. Dia seorang yang berilmu, fakih. Tidak membedakan sholat tarawih dengan sholat malam. Di sholat malam biasa dan sholat tarawih tidak lebih dari sebelas rakaat. Ini wajah pendalilan kita. Dengan pendalilan Aisyah yang merupakan salafus soleh. Yang mana kita teman haji salaf mengikuti para sahabat dan sahabiah. Dan dia yang paling mengetahui bagaimana malam-malam Nabi. Karena dia istri yang tinggal bersama Nabi di malam-malam. Adapun Abu Hurairah, Ibnu Umar tinggal kadang-kadang bersama Nabi di malam. Namun jarang. Tidak seperti Aisyah. Dan begitu pun di hadis yang lain. Kalau tadi dari Aisyah, Mungkin hanya Aisyah saja. Tidak, ada sahabat yang lain. Maka datang juga dari Quraib Maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Yang hadis ini mutafakun alaih juga. Di mana berkata Ibnu Abbas, "Bitu inda kholati Maimunah." Bahwa aku bermalam di bibiku Maimunah. Siapa Maimunah? Istrinya Nabi Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'ah. Suma Maka aku saksikan Nabi berbicara dengan istrinya dan bibiku Maimunah, kemudian Nabi tidur. Fala makana sulu lail al-akhir di saat sepertiga malam terakhir. Maka jam berapa sepertiga malam terakhir? Mungkin jam tiga tergantung. Kalau kita maghrib misalnya jam setengah tujuh, tinggal dibagi. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti sepertiga malam terakhir mulai dari jam 2 misalnya sampai fajar. Maka nah, Nabi bangun. Kemudian summa qama fatawaddoa. Kemudian Nabi bangun dan berwudu. Wastanna. Dan Nabi melaksanakan salat yang sunnah. Fasola ihda asroka ihda asrota roka'ah. Dan Nabi melaksanakan salat sebelas rokaah. Summa adina Bilalun. Fasola rok'atain summa khoroja fasola subuh. Kemudian adanlah Bilal. Kemudian Nabi sholat dua rakaat. Kemudian keluar melaksanakan sholat fajar. Maka syahidnya di sini fasola ihda asrota rokaat. Ibnu Abbas mempersaksikan Nabi sholat sebelas rakaat di sholat malam biasa. Maka dari hadis-hadis seperti ini dari Ibnu Abbas mempersaksikan bagaimana Nabi sholat sebelas rakaat dan juga Aisyah di hadis yang pertama tadi mutafakun alaih mempersaksikan Nabi sholat 11 rakaat. Kemudian adan sholat dua rakaat yang ringan. Dan bahkan di hadis Aisyah ditanya oleh Abu Salamah Ibni, Ab Ibni Abdurrahman. Bagaimana sholat Nabi di Ramadan. Khusus di Ramadan ingin sholat tarawihnya bagaimana. Tidak ditambah dari 11 rakaat. Maka ini pendalilan dari hadis-hadis. Pendalilan dari pendapat yang mengatakan sebelas rakaat. Pendalilannya jelas. Perbuatan Nabi disaksikan oleh Aisyah dan bahkan Ibnu Abbas. Dan bahkan Aisyah mengatakan tidak ditambah lebih dari sebelas rakaat. Ini juga pendalilan lebih. Karena Nabi salatnya malam dipersaksikan oleh Aisyah setiap malam kebanyakannya dan dia mengatakan ucapan tidak lebih menandakan dia mempunyai ilmu yang lebih dari para sahabat yang lainnya. Kemudian selain itu, kita masuk kepada asar. Pendalilan yang lain asar dari perlakuan sahabat. Seperti diketahui di hadis yang mutafak eh, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari bahwa salat tarawih yang ada di zaman sekarang itu dihidupkan kembali oleh siapa? Siapa yang jawab? oleh Umar Ibnul Khattab. Di riwayat Al-Bukhari bahwa dia keluar dengan Ibnu Abdul Qare. ke masjid. Akhirnya Masjid Nabawi. Ataupun Masjid Al-Haram. Maka didapati di sana auza'an mutafarriqin. Orang-orang itu sholat bermacam-macam. Ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Satu imam, dua makmum. Di sana satu imam ada lima makmum. Maka di masjid itu banyak. Dan bisa jadi ribut. Setiap orang membaca karena mempunyai imam, diangkat suaranya sedikit. Maka akhirnya Umar mengatakan, Lau jamakna ala imamin wahidin. Faza'ama. Maka dia berazam, besok dan setelahnya tidak boleh seperti ini. Karena dia amirul mu'minin. pemimpinnya, kaum muslimin. Bukan hanya mengurusi perkara dunia tetapi perkara agama. Saya inginkan dipimpin satu imam dalam sholat tarawih ini. Bukan berkelompok-kelompok, jadi ribut di masjid. Ya sudah, akhirnya perintah ini dilaksanakan dan beroperasi kembali Umar Ibn Khattab melihat di masjid yang telah dia fatwakan akhirnya dipimpin oleh Ubay ibnu Kaab jadi imam satu. Maka di saat melihat keadaan Umar berkata, nikmatul bid'ah hadihi. Maka sebaik-baiknya perkara yang baru tadi, yang tadinya tidak ada berkelompok, berkelompok-kelompok, sekarang imam yang satu, kenikmatan dari perkara yang baru ini. Dan ini bukan bid'ah yang dilakukan oleh Umar, tetapi Umar mengikuti Nabi. Sholat tiga, tiga malam di hadis-hadis yang terdahulu dari hadis Aisyah dan yang lainnya. Dan Abidar dan yang lainnya. Maka sholat tarawih adalah sunnah dan dulu Nabi melaksanakannya dan dihidupkan kembali oleh Umar. Kenapa dihidupkan kembali oleh Umar dan menjadi dalil? Karena dulu ditinggalkan karena ini khositu antufridu alaikum. Aku takut sholat tarawih ini menjadi wajib. Maka Nabi melaksanakan sholat tarawih di malam pertama. Diketahui oleh kaum muslimin ikut sholat. Paginya dikabar, dikabarkan kami sholat bersama Nabi. Akhirnya berbondong-bondong di malam yang kedua. Dan berbondong-bondong masjid full house ataupun full masjid. Penuh masjid. Akhirnya di malam yang keempat Nabi sengaja tidak keluar. Meskipun Nabi iktikaf yang dohir sampai di beberapa riwayat disebutkan para sahabat berdaham-daham, am-am, membangunkan Nabi, Nabi tahu, namun tidak keluar. Setelah sholat fajar dikatakan, ini tuan antu ridho alaikum, aku takut jika aku keluar dan terus melaksanakan sholat tarawih, jadi diwajibkan jadi diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan pernah mampu. Akhirnya ditinggal dan dari sini di beberapa riwayat disebutkan di hadis Aisyah wal amru ala dalik. Maka perkara itu sampai meninggal Nabi adalah sunnah. Maka Umar bin Khattab melihat kepada waktu lampau ditinggalkan oleh Nabi dikarenakan takut. Jadi wajib karena Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah meninggal. Dan hukumnya tetap sunnah. Ijma kaum muslimin hukumnya sunnah. Ya sudah kita hidupkan kembali. Itu maknanya. Dikatakan nikmatul bid'ah hadihi. Maka oleh sebab itu sampai sekarang sholat tarawih kita mengikutinya karena sunnah Umar yang berlandaskan dari sunnah Nabi. Maka ini sesuai dengan hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Alaikum bisunnati wa, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid." Yang maknanya wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para, para khulafa ar-rasyidin dan Umar minal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka di sini pendalilan kita kembali kepada asar Umar. Bagaimana Umar dulu mempraktekannya? Diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih dari Malik dari Muhammad ibn Yusuf an Sa'ib ibn Yazid anahu qala amara Umar ibn khattab Ubayya ibn Ka'bin wa Tamim Ad-Dari. Maka dijadikan dua imam. Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ibn Aus Ad-Dari an yakuma bi ihda asrata rakaat agar sholat bersama manusia berapa rokaat? Sebelas rakaat. Ini Umar di saat menghidupkan kembali sunnah dari tarawih dia memerintahkan sebelas rakaat. Maka ini pun menjadi pendalilan dan sanad yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta dari Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'ib ibnu Yazid, maka semua rijalnya siqah. Dan bahkan datang riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan yang lain untuk lebih menguatkan dari Yahya Ibnu Said Al-Qattan, imam dari Muhammad Ibnu Yusuf dari As-Saib Ibnu Yazid dari Umar bahwa Umar mengumpulkan manusia ala Ubay dan Tamim ibnu Aus adari fakana Yusolian ehda asrota rok'ah. Maka mereka membaca, e, mereka sholat dengan sebelas rokaah di bulan Ramadan. Maka sanadnya pun sahih. Maka ini yang dijadikan pendalilan oleh Imam Malik. Maka di pelajaran, di kesempatan malam ini karena sudah adan juga, kita cukup menyebutkan pendalilan dari pendapat Imam Malik dulu dan nanti di pelajaran yang akan datang di sesi yang berikutnya sesi ke-8 kita akan menyebutkan pendapat jumhur. Karena kita harus insaf. Apa makna insaf? And justice for all, keadilan untuk semua. Dalam permasalahan fikih pun insaf. Misalnya dua pendapat, sebutkan pendapat kita yang dirojehkan dan sebutkan pendapat yang bertolak belakang dengan kita. Itu insaf. Tidak menyebutkan dalil kita dan dalil pendapat lain kita sembunyikan. Agar tidak diikuti. Tidak. Tetapi kita menyebutkan dua pendapat tersebut. Maka kesimpulannya di malam ini kita hanya menyebutkan pendalilan dari jumhur. Eh, pendalilan dari pendapat Imam Malik. Dan itu yang kita rojehkan. Dan itu dari para ulama di zaman sekarang. Yang merojehkan hanya 11 rakaat Yang rojeh tidak lebih dan boleh ditambah dua rakaat nanti akan kita bahas dua rakaat itu itu adalah pendapat dari Syekh Al Albani seperti di dalam kitabnya Qiyam Ramadan dan juga pendapat Syekh kami Mukbil yang mana dia juga banyak di fatwa-fatwa dan kami nukilkan juga dari ucapannya dan bukan sekarang kita bahas maka dua imam di zaman sekarang pun merojehkan ini yang rojeh. Adapun permasalahan ini seperti kami sebutkan permasalahan yang luas. Namun pendalilannya di sini sangat mengena. Di mana yang paling kuat Aisyah mengatakan dan dia yang paling banyak tahu bagaimana sholatnya Nabi. Sholat Nabi 11 rakaat di, di bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Umar Ibn Khattab di saat menghidupkan kembali sholat tarawih. Dia memerintahkan Ubay Ibnu Ka'ab dan Tamim Ibn Aus dari atas berapa rakaat? 11 rakaat. Maka walau alam ini yang rajih Adapun insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kemukakan pendapat jumhur agar kita bersifat adil. Ini pendapat jumhur. Lalu kenapa kita rojahkan pendapat Imam Malik? Karena lafadznya begini lebih kuat. Lalu bagaimana menjawab pendapat jumhur? Nanti ada jawabannya di pelajaran yang akan datang. Maka kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika.